Selanjutnya bisa tidak pertanyaan kalau ada kesempatan. Mungkin untuk Jadi mau semuanya Kalau itu mungkin mukanya itu Di banyak pertimbangan yang kita lakukan juga perlu kita bertanya program. Terus bertanya bagaimana ketika kita sedang menggunakan beberapa sedang menggunakan program pengurangan rasa. Jadi ketika mereka memperhatikan misalnya pohon rasa yang ramai, banyak, kemudian berbuat salah di hadapan Allah pasukan waktunya dengan tampilnya dalam selang aja bahwa hadirnya tiba-tiba ada jadi mereka bersaf-saf di bawah apakah mereka itu boleh sholat di situ atau mereka menunggu sholat di waktu ketika sudah pernah masuk ke dan sebagainya. Mohon penjelasan mohon. Alhamdulillah. Islam agama ini sesungguhnya mengajarkan dalam keadaan bagaimanapun untuk tetap sholat, tetap beribadah pada Allah Taala. Maka kemudahan-kemudahan yang diajarkan dalam sunnah adalah tentang sholat khususnya diajarkan atau dibolehkan dalam keadaan tertentu untuk menjamak, mengkosor, dan dibolehkan pula dalam keadaan darurat yang lebih lagi ada namanya sholat khusus Kalau masih bisa ditunda sampai pada waktu asar, duhur bisa dijamak dengan asar. Atau ketika berangkatnya, misalnya dalam keadaan sebelum asar ketika sholat zuhurnya dijamak dengan asam berarti ditakdir. Alhamdulillah kalau apalagi ketika ditugaskan banyak yang merupakan sahabat dari sana ke sini dari sini ke sana, maka itu lebih mudah lagi karena orang-orang yang itu diberikan keringanan untuk menjamak dan mengkosong. Kalaupun sampai dalam keadaan darurat yang mungkin tidak bisa dia untuk ada waktu untuk sholat menjamak dan mengkosong pun tidak sempat, khawatir kehilangan sholat, maka sholatlah dalam keadaan tugas. Sholat dalam keadaan tugas adalah seperti sholat khaw dalam perang. Ketika Rasulullah SAW berperang dan datang waktu sholat, tidak mungkin mereka meninggalkan perang. Sehingga mereka sholat dengan bentuk sholat khaw. Bentuk sholat khaw ada beberapa macam. Salah satunya adalah ketika musuh dalam keadaan di kiblat atau misalnya kita anggap mereka di arah kiblat dan sholatnya menghadap mereka. Maksudnya menghadap mereka karena kiblatnya di sana. Sholat pertama menyelesaikan satu rakaat, sholat belakang berdiri. Sholat yang depan selesai berdiri, sholat yang belakang menyelesaikan rakaat. Dan kemudian salat bersama-sama sampai dua rakaat. Ini diajarkan oleh Nabi dengan imam Rasulullah sendiri Sallallahu alaihi wa ala alihi Ada pula bentuk salat laut yang dibagi dua Sebagian salat, sebagian berjaga-jaga Kemudian separuh berikutnya selesai Yang ini salat, yang ini berjaga-jaga Ini juga termasuk salat laut Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk Masya Allah Salat laut yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa wasallam dan jangan dibikin sulit. Yang namanya sholat dalam sunnah sangat mudah. Dalam keadaan sepatu tidak perlu dibuka pun bisa. Yaitu berwudu dengan mengusap sepatunya. Tapi dengan syarat. Ketika mau berangkat, memakai sepatu dalam keadaan sudah wudu. Lalu dipakai. Maka ketika batal di jalan, Tinggal berwudu dan sepatu diusap saja. Dan sholat pakai sepatu. Ini kemudahan-kemudahan yang seharusnya dipahami oleh kita semuanya. Karena kita banyak mengalami hal-hal yang seperti ini. Banyak mengalami perkara-perkara yang sulit seperti ini. Alhamdulillah. Maka saya heran dengan mereka-mereka yang terlalu berlebihan. Dalam keadaan katanya, kasus dulu, kasus lama karena ada tentara yang pakai sepatu masuk ke masjid kemudian sampai terjadi pertumpahan darah. Ya. Ini satu kebodohan sangat. Ya. Rasulullah SAW sholat pakai sendal dan para sahabat sholat pakai kum. Ya. Tidak ada masalah. Ya. Apalagi dalam keadaan seperti tadi darurat. Ya. Gak akan bisa dia bergerak cepat kalau dalam keadaan lepas dipakai lagi dan sebagainya. Sehingga siap dari rumah sudah berwudu, pakai sepatunya, kemudian berangkat tugas ketika waktu sholat, sholat berwudu dengan tidak perlu melepas sepatunya, pusat sepatunya, sholat dengan sepatu. Mudah-mudahan Allah SWT ya, memberikan taufik dan menerima amalan ibadah kita. Amin. Thank you. Vô vô Vô gì vậy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan produk jiwa saya eh, Saya ingin bertanya mengenai bid'ah uh, yang sering saya katakan adalah bid'ah anak dan bahas uh, saya belum begitu paham yang seperti apa yang sudah itu sampai, Salam. Okay. Sebagian para ulama membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah saja, bid'ah tolak. Sedangkan dalam hadis menyatakan perlu bid'atin dolar, semua bid'ah adalah sesat. Bagaimana? Apakah para ulama tadi tidak memahami hadis ini? Ini pertanyaan yang bagus para fikum. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan kullu bid'ah yang balalah, semua bid'ah yang jelek adalah bid'ah dalam masalah agama. Tetapi mereka yang menyatakan ada bid'ah hasanah itu bid'ah dalam masalah dunia yang dulu nggak ada mikrofon sekarang ada eh, tidak apa-apa itu bisa yang hasanah menurut mereka demikian pula berbagai macam penemuan-penemuan modern urusan dunia maka Nabi menyatakan antum a'lamu bi itu dunia. kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian tetapi kalau masalah agama Nabi menyatakan mana amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa siapa yang mengerjakan satu amalan ibadah yang nggak ada perintahku maka dia tertolak atau disebutkan juga dalam hadis man ahdatha fi amrina fi amrina hadza ma Siapa yang mengadakan perkara baru fi amrina dalam urusan apa urusan tadi ada Siapa yang menambah-nambahkan dalam urusanku maka dia dolar Maka dia tertolak. Ini bidang yang jelek dan yang paling besar kebid'ahan adalah kebid'ahan dalam pemahaman dan pemikiran. Bid'ah yang pertama muncul bid'ah khawarij tahun kami kafir Yang kedua muncul setelah itu Syiah Rafidhah. Dan ini kata para ulama, sejelek-jelek kelompok bid'ah adalah khawarij dan Syiah Rafidhah. kita dibayari sedikit bahwa cuma sekarang ada tidak terlalu mungkin ada di sebelah ada kan apa ada kan Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu kita ketahui. Ya, kita Jangan dari kita itu terus di mana mengenai masalah pengendalian indikator dan sebagainya. Jika sudah menghimbau untuk saudara-saudara, saudara-saudara, normal bersikap, tapi Nalampau mengenal dari sana lampu. Tetapi ternyata ada dari yang menjadi yang jelek. Melakukan musuhan, kumparan. Jadi kan Yusuf juga jadi dari sana Allah. Dengan dari akhirnya terjadi Allah. Bahwa Allah Nah, mohon petunjuk dari kita, bahwa kita bila diri tidak siapa, maka atau tidak? Terima kasih. Masalah yang seperti ini masalah yang kerap terjadi di akhir-akhir ini. Adapun dalam sejarah pertama terjadi setelah di masa Rasulullah ketika datang berduyun-duyun masa dari Mesir, dari Kufah dan dari Irak, dari Basra. Mereka memprotes Utsman bin Affan harus turun. Harus turun dari jabatannya. Kalau tidak akan kami turunkan secara paksa dan seterusnya. Jadi itu alhamdulillah para sahabat Nabi SAW tidak ada yang ikut mereka. Justru mereka menjadi pagar ya, di rumah Utsman. Jadi pembela. Jadi itu Utsman bin Affan dalam keadaan sabar sampai beberapa anak-anak sahabat yang masih muda-muda menyatakan ya Amirul Mukminin, perintahkan kami untuk merangi mereka, kami akan merangi mereka. Tetapi Utsman menjawab tidak. Aku nggak akan mengucapkan satu kalimat pun yang menyebabkan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Sehingga hanya bertahan saja. Tetapi tentunya mereka lebih banyak dan jebolah pertahanan dan kemudian Utsman terbunuh. Dan Utsman ridho karena beliau sudah menyatakan bahwa aku mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW, kalau kau diberi pakaian, kemudian manusia meminta engkau, menuntut engkau untuk melepaskan pakaian tersebut, jangan lepaskan. Dan Rasulullah memahami bahwa yang dimaksud adalah khilaf itu tadi. Maka dia tetap sampai matinya tidak melawan. Rasulullah ta'ala Adapun para ulama melihat riwayat-riwayat yang demikian, bahwasanya mereka rakyat dalam keadaan mereka masih muslimin mayoritasnya, maka kita tidak membunuh mereka, tetapi hanya menghalau mereka atau menahan mereka. Ini yang yang dipahami oleh mereka para ulama dari kisah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sehingga kalau sudah terpaksa terjadi berbagai macam pemukulan, luka segala macam ya, karena mereka yang memulai dan sebagainya, maka insya Allah tidak disalahkan para uh, anggota. Yang disalahkan mereka. Kenapa? Karena perbuatan mereka sudah tidak. Perbuatan mereka sudah salah. Walaupun mereka damai sudah salah, apalagi nggak damai. Apalagi bukan damai. Kalaupun mereka unjuk rasanya unjuk rasa damai itu sudah salah. Kenapa salah? Karena tidak pernah ada contohnya. Enggak ada di masa-masa para sahabat. Enggak ada di masa-masa Abu Bakar wa Umar. Dan munculnya di masa Uthman radhiyallahu taala Dan ketika Ali bin Abi ditanya, "Hai ya Ali, kenapa di zamanmu banyak kekacauan seperti ini?" Sampai peperangan malah. Di zaman Abu Bakar aman, zaman Umar aman, kenapa zaman kamu kok kacau? Apa jawabnya? Jawabnya sangat bagus sekali. Di zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti aku. Di zaman aku, rakyat seperti kamu. Itu sebabnya. Artinya rakyatnya mereka dalam keadaan seperti para sahabat yang sami'na wa Mereka taat pada penguasanya. Selama itu tidak haram, mereka tiap. Bahkan dikatakan oleh mereka, Lau sayyahuni, kalau aku diusir ke timur dan ke barat, aku akan kerjakan. Diusir oleh penguasa. Jadi kisahnya Abu Dzar al-Ghifari Rasulullah taala anhu memiliki perbedaan pendapat di Madinah dengan Utsman bin Affan. Kata Utsman, engkau yang Abu Dzar, kau memiliki pemahaman seperti itu nggak bisa hidup bermasyarakat. Utsman memahaminya, eh, Abu Dzar Abu Dzar memahaminya bahwa itu diusir. Baik, aku akan pergi ke Syam. Pergi ke Syam. Ternyata Hisham berbeda pendapat pula dengan Muawiyah dalam hal yang sama. Ya baca, kalau engkau berpendapat seperti itu, kau akan bisa bermasyarakat. Kenapa? Aku akan pergi ke Robda. Jarak kecil sekali. Ketika di Robda, Khawarij, pasukan pemberontak ini, tahu bahwa Abu Dhabi diusir ke Robda. Didatangi oleh pasukan. Ya Abu Aku dengar kau diusir oleh para penguasa durjana ini. Mari kita lawan mereka. Engkau pegang benderanya sebagai pemimpin, kami sebagai pasukan. Jawaban Abu Dhar, mahlan ya ahli Islam. Tenang oleh ahli Islam. Sabar. Aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap dengan dan taat pada penguasa. Maka aku akan tetap taat kepada mereka lau tayyaruni walaupun mengusir aku ke timur dan ke barat. Kalau rakyatnya seperti ini, maka tidak ada jalan apapun untuk kita mendolimi rakyat. Tetapi kalau mereka yang berbuat, maka kita harus bahkan wajib untuk menghentikan. Bahkan secara hukum syariat dan hukum sunnah, demonstrasi itu haram. Karena tidak ada keuntungan apapun, kecuali kerugian rakyat sendiri. Dan kita semua pernah mengalaminya bahkan kita pernah sampai macet 12 jam ya. karena ada demo buruh waktu itu saya tanya coba tanyakan dari sini sampai seluruh yang macet ini sekian kilometer berapa puluh kilometer lah tanya kepada mereka apa mereka ribut saya yakin nggak sampai Artinya perkara itu perkara yang sama-sama rakyat pun paham, hanya merugikan tidak memberikan mereka. Mudah-mudahan kalau niatnya adalah agar menghentikan mereka dari perbuatan jeleknya, mudah-mudahan malah jadi paham. Tidak dosa. Barakallahu fiikum. Dari Ibu orang Kemudian yang saya beri Sebenarnya beliau akan itu fenomena tertutup ini masya Allah di mana mana saya ditanya lagi marah pak Ya jelas batu cincin itu adalah hiasan kalau dia sebagai hiasan dan kemudian dipakai sebagai hiasan maka nggak terlarang Rasulullah SAW memakai cincin tapi bukan memakai batu, tetapi memakai perak dan perak itu diukir di atasnya dengan tulisan Muhammad Rasulullah tapi dari bawah tulis. Jadi yang paling tinggi Allah, kemudian di bawahnya Rasul, bawahnya Muhammad Jadi kalau dibaca dari bawah Muhammad Rasulullah. Dari itu dijadikan ada beliau sebagai stempel setiap nulis surat dan sebagainya dituliskan, kemudian beliau stempel dengan cincin, dengan cincin perak. Dan dipakainya di jari apa namanya? Manis. Bukan jari tengah. Di jari manis. Bahkan diriwayatkan Allah alam yang sunnah adalah memakainya di situ. Tidak memakai jari tengah, tidak memakai jari telunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, dilarang memakai emas buat laki-laki. Kalau buat perempuan boleh emas. Kalau laki-laki tidak boleh memakai emas. Jadi batunya kalau dicampur maka tidak boleh yang terbanyak emas. Kalau terbanyak emas dianggap emas. Kalau dicampur maka dia dalam keadaan lihat yang terbanyaknya. Kemudian yang ketiga, jangan ada keyakinan apapun bahwa ini sudah diisi, ini sudah dibaca-baca, atau ini ada padamnya. Tidak, koromah. Alhamdulillah. Sebagian baju itu memang bagus, indah. Kenapa harus dirusak dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang dikhawatirkan masuk dalam sini? Dikhawatirkan masuk dalam sini makna khadam itu adalah pembantu dan yang dimaksud pembantu dari jin kalaupun benar ada jinnya haram kalau nggak benar dusta maka antara dua antara haram dengan dusta dusta juga haram maka apalagi kalau memang betul-betul ada jinnya maka berarti kerjasama dengan jin kerjasama dengan jin dilarang dalam Al-Quran wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah, di antara manusia ada yang minta pertolongan kepada jin, maka menjadikan jin-jin itu tambah sombong dan menjadikan manusia tadi tambah dosa. Menunjukkan tidak boleh. Haram kita bekerja sama dengan jin-jin. Biarkan jin di alamnya, kita di alam kita. Dalam keadaan apa yang dilakukan oleh para dukun-dukun tadi adalah meminta bantuan pada jin dan itu haram. Kalau dusta, inilah yang sering banyak terjadi pada cincin-cincin batu. Ada seorang yang pakarnya cerita pada teman saya. Ini sudah sebelum musim dia sudah main cincin. Berapa belas tahun lah. Dia berkata, dari sepuluh orang tukang cincin, sembilan orang pendusta. Terus yang satu jujur, bukan, sedang belajar. <laughs> Sedang belajar dusta. Karena tidak laku kecuali dengan cerita. Cerita dulu, ini, ini, begini. Lakunya karena cerita. Ini yang barakallahu fikum yang terbanyak. Dan itu kata mereka sendiri kata pakar cincinnya. Kalau nggak bisa main dusta, nggak akan bisa jual cincin. Ini karena mereka. Allah ta'ala kebenarannya. Saya kira ada saja yang memang urusannya adalah hiasan dan menjual dengan karena hiasan saja. Allah Taala tahu, Allah Taala tahu. Kemudian kunci sering lekat dengan kejahatan Dapat jadi bicara Artinya seorang muslim sampai dekat dengan kehidupan-kehidupan bukan kehidupan kendaraan yang berbau manfaat, yang kemudian seperti diskotik dan sebagainya. Bahkan kadang ada anggota kita itu mengatakan bahwa saya juga sedang jadi kalau kebetulan sedang menawarkan menggunakan narkotika misalnya, itu minum tidak apa-apa, apalagi Islam, kalau macam kalau tidak apa tidak haram dan sebagainya. Ini tentunya hal yang sangat salah untuk kita juga. Bisa juga secara bentuk demikian. Namun di ini untuk menembus sebuah hambatan di mana ada ayat yang mengatakan kita untuk menjauhi orang orang menjauhi orang berbuat kita jadi jangan kamu mendekati menjauhinya saja karena hanya ini berhubungan dengan surat kepolisian seorang polisian dia untuk melakukan seorang pelaku kejahatan misalnya seorang pelaku narkotika dia masih masuk dulu dalam jaringan itu untuk menangkap pelaku bisa pencuri masalah membahayakan kesehatan umum manusia, dia masih mengenali dulu. Ini mau menjelaskan produk dari segi agama, dengan segi manusia, berimanan, dan juga ada satu filosofi yang bagus bagi polisi bahwa polisi itu seperti ikan di lautan. Walaupun dia lahirnya atau hidup yang di laut yang masih tidak akan dibelah baginya tidak asing, Nah, adalah saya positif. Tapi mungkin dari segi apa ada lagi yang lebih bagus. anda mau bicara tentang itu. Memang sudah kita pahami bersama dari dulu namanya polisi itu orang baik. Artinya pihak yang baik bermusuhan dengan pihak penjahat. Itu dari dari dulu sejak kecil. Bahkan kalau main itu polisi-polisian pasti yang satu penjahat atau polisi. Artinya polisi itu orang baiknya. Sehingga sungguh sangat sangat sedih kalau sampai ada oknum polisi yang kemudian dia berbuat jahat atau berbuat jelek dengan komernya misalnya, dengan pergaulan bebasnya, dengan berbagai macam perkara-perkara yang haram, maka ini suatu yang sungguh bertentangan dengan apa yang kita yakini selama ini yang sama-sama kita pahami bersama bahwa penegak hukum melanggar hukum ini kan perkara yang menyedihkan sehingga semoga Allah Taala membantu menolong kita memberikan taufik agar kita benar-benar menjadi orang yang baik melawan kejahatan orang yang baik dalam artian benar-benar dia berada di atas kebaikan di atas ketaatan kepada Allah dan kemudian di atas ketaatan pada penguasa. Di atas ketaatan pada Allah Taala dan ketaatan pada pemimpin dan juga dalam keadaan dia betul-betul menyayangi rakyat, mencintai mereka dan betul-betul meniatkan bagaimana bisa memberikan ketenangan, ketenteraman buat mereka. Dan sudah kita katakan tadi pahalanya akan berlipat-lipat akan mendapatkan doa dari banyak kaum muslimin. Alhamdulillah dengan adanya mereka kita mendapatkan ketenteraman dan seterusnya. Itu sudah berkata berkali-kali pada mereka, pada masyarakat-masyarakat yang selalu ya, mulutnya tidak mengerti rasa syukur, ya, yang selalu mencerca, ya, polisi, eh, penguasa. Saya katakan coba, ya, kamu lihat, kalau sehari saja tanpa penguasa, apa jadi? Sehari saja tanpa polisi atau tanpa ada yang tugas sama sekali, apa jadi? Ya. Maka ini sudah harus ditanamkan pada kita bahwa petugas, polisi, pengayom dan penegak hukum adalah orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, jadi contoh, menjadi orang yang dia Dia berbuat kebaikan dan ngajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Berhenti dulu dari kejelekan dan melarang orang lain dari kejelekan. Jangan sampai terkena murka Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam ayat dalam surah Qaf. Lima taquluna ma la taf'alun. kamu lakukan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, mengapa kalian mengucapkan apa-apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang berbicara dengan mulutnya, tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Ini sungguh akan terkena langsung pada oknum-oknum tadi yang dia menyatakan jangan judi, jangan narkoba, kami akan tangkap kalian dan seterusnya, tapi dia dianya berbuat. Maka ini terkena ayat tadi lima ulun, mana tahun Kenapa kalian berbicara apa yang kalian sendiri tidak kerjakan? Allah kan, bukan hanya kemarahan biasa. Allah katakan kabura, besar kemurkaan Allah terhadap mereka-mereka yang berbicara dengan mulutnya tetapi tidak mengerjakan pada perbuatannya. Sehingga ini campur untuk kita dan termasuk untuk saya dan para tidak para kiai, para ustaz terkena juga. Karena mereka kerjaannya menasehati, menasehati, menasehati. Sehingga dua-duanya memiliki tanggung jawab besar. Yang ini menasehati dengan lisannya, yang ini bertindak dengan apa yang dimilikinya dari kekuasaan, bisa menangkap, bisa memenjarakan, maka dua-duanya bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kalian melarang satu kejelekan, maka kalian dulu yang lebih utama untuk meninggalkan kejelekan tadi. Yang lebih pertama sebelum mereka. Dengan demikian insya Allah eh, akan berhasil. Akan berhasil. Ada orang tua menasihati anaknya. Nah, jangan merokok. Kalau eh, keadaan merokok. Tidak merokok dimarahi, sampai dipukul, sampai dengan keras, berani merokok lagi, saya cambuk kamu, dicambuk betul. Tapi ketika di luar dia dendamnya bukan main sama bapaknya itu kamu, dia sendiri merokok, saya kok nggak boleh merokok, kenapa? Nggak berhasil. Tetapi kalau bapaknya lebih dulu berhenti, artinya nggak merokok, bapak nggak merokok, sudah lebih. Bapak ternyata mengetahui betapa jeleknya rokok dan ternyata diharamkan oleh para ulama dari Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah Rasulullah SAW bahwa itu adalah perkara yang jelek. Maka anaknya belum dilarang sudah berhenti. Kenapa? Ikut bapak. Karena anak itu biasa ingin ikut bapaknya. Itu otomatis. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, شبه عدي أباه بالكهر ومن يشابه أباه فما ظلم Adi meniru bapaknya dalam kedermawanan. Dan sungguh siapa yang anak meniru bapaknya, maka itu memang suatu kewajaran. Anak meniru bapaknya, suatu kewajaran. Sehingga demikian pula pemimpin. Akan dilihat oleh rakyat. Demikian pula polisi akan dilihat oleh mereka. Kalau mereka lebih dulu mengerjakan kebaikan-kebaikan, menghentikan kejelekan-kejelekan, insya Allah masyarakat akan mudah dihentikan. Mulai dari diri kita sendiri. Jangan terkena ancaman Allah kabur makan yang Allah yasjaburu mana taf'alu. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan seluruh muslimin bukan Thank you. Ada apa mau Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari pabrik dia bertanya masalah kematian para ulama adalah masalah kepastian yang kepastiannya kata para ulama diyakini oleh seluruh manusia dalam berbagai macam agama tidak ada satu orang pun, satu agama pun yang mengingkari adanya kematian. Karena itu adalah perkara yang sangat gamblang terlihat di depan mata. Tetapi anehnya sebagian manusia ketika sedang ambisi dengan dunia lupa kalau dia akan mati. Padahal kalau dia ingat bahwa dia akan mati, tidak akan tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Nggak akan panjang angan-angan dia hanya berkeinginan supaya ketika dia mati mati dalam keadaan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita hanya segitu. Bisa dihitung 70, 75 atau bahkan kurang dari itu. Maka ikhwan bin Allah saudara yang saya hormati. Masalah kematian ini pasti akan datang pada kita pada tanggalnya dengan pasti, tidak akan mundur, tidak akan maju. tidak jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa Kalau datang ajal, tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa dimundurkan. Pasti akan datang. Tidak lihat umur, tidak pula melihat sakit atau tidak sakit. Ada yang sehat tiba-tiba mati. Sehingga ketika ditanya kepada dokter, kenapa ini kok bisa tiba-tiba mati? Kata dokter, oh, anu jantungnya dia jatuhnya berhenti. Tapi kenapa? Ini para barakallahu Menunjukkan kalau kita semestinya mencari apa yang beliau katakan tadi, mati yang baik. Mencari mati yang baik sebagaimana doa kita. Doa dengan usaha harus sinkron. Doa dengan usaha harus sinkron. Doanya adalah harapan. Nas'aluka husnul khatimah. Aku meminta kepadamu ya Allah husnul khatimah mati yang baik Dan juga meminta pada Allah SWT atau dikatakan oleh Allah SWT Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar benarnya takwa. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Berharaplah untuk mendapatkan mati yang Islam, mati yang mulia, mati yang khusus Fatimah. Karena pasti datang kematian itu. Dan termasuk mati yang baik adalah mati dalam beramal kebaikan. Mati dalam keadaan berjuang bisabilillah. Mati dalam keadaan membela agama Allah. Mati dalam keadaan membela kebenaran. Termasuk di antaranya adalah masalah kebenaran yang itu adalah tugasnya seorang Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bagaimana Ya Rasulullah ketika ditanya, Ya Rasulullah bagaimana kalau aku dirampok uh, eh, dengan harta yang diminta, dirampok, jangan. Kalau mereka menyerang, awal. Kalau dia kalau dia mati, dia di neraka. Kalau saya mati, kamu di Mempertahankan hak itu dikatakan fil jannah oleh Nabi SAW. Apalagi kalau yang dipertahankan bukan hak pribadi, haknya umat, haknya masyarakat. Ya. Kita bertahan, kita bela mereka. Maka insya Allah kalau mati akan mendapatkan syahid dengan syarat ikhlas karena Allah Taala ketika menjalankan tugas. Bukan karena manusia, bukan karena harapan-harapan dunia, bukan karena ingin pangkat, tapi ingin untuk mendapatkan keridhaan Allah Taala. Maka niscaya itu mati yang mati yang mulia, mati yang sangat mulia yang dikatakan dengan syahadat. Jadi, pembela kebenaran. Semoga Allah Taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kepada kita kematian yang baik. Dan tentunya diusahakan dengan kita terus di atas, di atas keadaan baik. Terus dalam keadaan saleh, terus dalam keadaan jujur, terus dalam keadaan berjuang untuk membela kebenaran, membela agama Allah Subhanahu wa taala dan membela yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. والمتراجم هنا يعني كلام هذا أن مرجع الرجوع Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menanggapi fenomena saat ini selain fenomena dari berizin ada fenomena ini juga uh, untuk mungkin Pak Ustaz mempunyai kajian tersendiri tentang masalah izin ini khususnya dari segi keagamaan uh, mohon berikan pencerahan apa itu izin siapa mereka dan apa yang mereka cari. Kemudian eh, apa yang harus kita lakukan di mana posisi kita. Terima kasih. Sebenarnya sudah saya singgung, walaupun dengan nama lain, yaitu khawarij. Karena mereka itu dikatakan oleh para ulama, bahkan ulama sekarang seluruhnya yang hidup, apakah di Hijaz atau di Mesir, mereka semua menyatakan bahwa ISIS ini adalah orang-orang khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin juga. Sehingga mereka termasuk kelompok sempalan Islam yang mereka memiliki pemikiran khawarij dan mereka bukan orang-orang yang perlu kita dukung. Bahkan sebaliknya kita peringatkan kaum muslimin dari bahaya. Dan ini barakallahu bukan hanya karena masalah-masalah orang-orang terhadap negara, tapi juga terhadap agama. Mereka merusak agama mereka merusak sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemikiran mereka seperti yang kita katakan tadi. Di mana-mana mereka membicarakan tentang waman lam yakum bima anzalallah faulaika hul kafirun. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Sehingga siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Sehingga mereka mengkafirkan seluruh negara dan seluruh penguasanya, termasuk Saudi. Ini anehnya. Padahal tauhid sudah bendera la ilaha illallah, dasarnya Quran dan Sunnah itu masih mereka kafirkan. Artinya mereka adalah kaum reaksioner yang gak pernah puas dengan penguasa manapun. Apalagi penguasa penguasa yang lain kalau penguasa Saudi saja dikafirkan. Dan bukti yang sangat jelas banyak petikan-petikan video dari mereka. Di antaranya ucapan mereka, Al-an fi Suriah, wa gadan fi terekam terlihat dan latar belakangnya terlihat. Artinya bukan rekayasa. Sekarang kita perang di Suriah, besok kita perang di Suriah, Saudi maksudnya. Bayangkan, ini jelas berarti takdir mengkafirkan kaum muslimin yang dari Saudi. Demikian pula yang di Indonesia. Beberapa tokoh mereka saya kenal sudah lama yang sering tampil, apakah Salim sendiri ataupun beberapa tokoh yang lain pernah mengisi kajian kita orang. Kita bikin mengaji ya. Mereka menyatakan, percuma tauhid-tauhid terus. Kapan perangnya, kapan jihadnya. Atau kalimatnya percuma kata dia kamu bersihkan sirik mereka tauhid mereka tapi tauhidnya masih bercokol di atas. Tauhid maksudnya penguasanya. Tauhidnya masih bercokol di atas. Apa ini? Kamu bersih-bersihkan percuma. Dan satu orang yang sekarang kalau nggak salah ditangkap juga di Indonesia pasti belum sampai ke sana. Namanya Utsman. Dia dalam keadaan pernah datang pengajian. Habis itu bertanya. Dengan pertanyaan seperti itu tadi. Kalau menurut saya, saya kira mau tanya, ternyata bukan tanya. Kalau menurut saya, gambaran Ustaz ini seperti orang yang membersihkan air di sungai, ternyata di sana ada kerbau yang berkubang. Nggak akan bisa bersih. Kerbaunya dulu singkirkan. Baru kita bersihkan airnya. Maksudnya, maksudnya kita mengadakan tauhid, bersihkan dari syirik, bersihkan dari maksiat dan sebagainya. Tapi tauhidnya katanya masih bercokol di sana. Percuma. Kita gulingkan dulu, kita tumbangkan dulu, maka kita akan bangun dari bawah. Ini barakallahu fikum akidah syirik atau apa? Karena kita syirik, akidah sesat mereka. Pemikiran yang sesat mereka. Jadi mereka tidak berpikir bagaimana memperbaiki negara. Mereka berpikir hancurkan negara dan puing-puingnya di atas puing-puingnya kita bangun negara Islam. Itu pikiran mereka. Jadi ini pemikiran bertentangan dengan seluruh nasihat para ulama. Enggak ada satupun ulama yang mendukung mereka. Yang saya kenal dari para ulama di Saudi ataupun di Yaman ataupun tempat lain, enggak ada yang mendukung mereka sama sekali. Juga tantangan-tantangan dari dia, apakah dari saling terlibat atau yang sejenisnya, itu menunjukkan kalau mereka mengkafirkan Indonesia dengan penguasanya, dengan negaranya, dengan polisinya, dengan semuanya. Dan juga yang ridho dengan penguasa. Dan ini ternyata bukan hanya ke Indonesia. Ke Mesir juga begitu. Saya punya potongannya berbahasa Arab. Tapi agak lebih pengecut. Ditutup mukanya. Dan berbicara dengan bahasa Arab, lahjanya lahja Mesir juga dengan latar belakang mereka. Terlihat bahwa itu tempat mereka di yang mereka anggap sebagai negara Islam, padahal negara Khawarij. Kalimatnya hampir sama. Bahwa kami akan datang pada kalian. Maknanya kurang lebih seperti itu. Sekarang kami perang-perang di sini, besok kami akan datang kalian, akan tiba giliran, giliran kalian. Kami akan perangi kalian. Ini barakallahu fikum menunjukkan mereka betul-betul khawarij secara hakiki. Betul-betul khawarij kelompok sesat. Bukan ahlus sunnah, bahkan bukan Islam yang benar. Islam sempalan. Ini barakallahu fikum. Orang-orang yang seperti ini bahayanya dua sih. Pada masalah agama dia merusak keyakinan, merusak pemahaman, merusak agama kaum muslimin dan pada negara juga akan merusak negara, akan menghancurkan. Sehingga harus ada pendidikan dan pengajaran yang menunjukkan bahayanya khawarij. Apakah namanya ISIS ataupun nama yang lain. Artinya kita khawatir ada nama-nama lain. Maka kita tidak peduli dengan nama. Apakah namanya ISIS ataupun nama lain. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran batin. Pemikiran untuk menghancurkan sebuah negara, kemudian dibangun di atas puing-puing yang negara Islam, itu cara berpikir yang salah sama sekali. Yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah adalah memperbaiki, menasehati, menyampaikan ayat dan hadis. Selesai. Apalagi kepada orang-orang yang masih sholat, yang mereka muslimin. Maka apa yang kita katakan tadi dalam Quran dan Sunnah untuk ta'awanu walam diri wa taqwa. Saling bantu membantu dalam ketakwaan. Termasuk bantu membantu dalam ketakwaan saling menasehati. Rakyat menasehati, penguasa. Ini sebatas nasihat dan nasihat kepada penguasa disebutkan dalam hadis yang sahih atau yang dianggap hasan man yansah li sultanin fal ya'khudh biyadihi fala tubdihi ala niyatan barang siapa yang menasihati orang yang memiliki kekuasaan maka jangan menasihati di depan umum tetapi khudh biyadihi ambil tangannya pribadi nasihat In aminhu fada. Kalau didengar, alhamdulillah. Kalau tidak, engkau telah melaksanakan kewajiban. Engkau telah melaksanakan kewajiban. Saya ulangi hadisnya. man yansah diri sultan. Siapa yang menasihati di sultan. Sehingga sekarang ini saya khawatir mereka mengkaburkan makna antara nasihat dengan provokasi. Jadi kabur maknanya karena mereka menasihati dari jauh. Dan di mimbar saya menasihati penguasa. Kalian itu begini, kalian itu begitu. Sampai kesan yang ada pada masyarakat bahwa mereka itu dipanas-panas. Ini barakallahu fikum bukan nasihat. Itu namanya ta'yir dan itu namanya provokasi. Dan itulah yang ditangkap. Sebelum terjadi yang lebih dari itu. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa pemberontakan dan yang sejenisnya dengan fisik, dengan pedang dan tombak atau dengan senjata itu sesungguhnya tahapan kedua. Tahapan pertama adalah pemberontakan dengan lidah. Sehingga sebelum terjadi pemberontakan dengan senjata, ketika mereka sudah berbicara berbicara dengan tali seperti itu, itu harus sudah ditindak. Ini baru mau memaafkan mengajari ya mohon maaf besar Ustaz bahwa ini dalam perkara yang memang sunnah sunnah untuk memperingatkan sejak dini sejak dini kita kasihan pada mereka dari sisi lain kita benci mereka mengacau, mereka perusak mereka perampok mereka menjara mereka merampok pom bensin mereka membunuh kaum muslimin kita benci tetapi dari sisi lain kita sedih karena mereka salah paham salah memahami agama kalau saja bisa dinasehati kemudian balik, kita lebih senang. Walaupun kalau terpaksa harus diperangi sampai mereka terbunuh dan itu adalah perkara yang syar'i, perkara yang sesuai dengan syariat. Abu Umamah al-Bahili yang tadi saya ceritakan sahabat yang mulia sudah tua dituntut oleh seorang tabi Abu Hanif memasuki masjid Damaskus dalam keadaan dijajarkan di sana kepala-kepala khawarij sudah dipenggal kepalanya, dibariskan di tangga masjid. Beliau masuk sholat dua rakaat. Kemudian melihat kepala-kepala tadi menengah. Kata Abu Malik kepada Abu Umamah, ya Abu Umamah, kenapa kau menangis? Kamu nangis kepala-kepala ini. Syarul khasrah tahta adimis sama sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dikira kasihan, ternyata malah dijelekkan. Darul Qablah saat ini sama ini sejelek-jelek bangkit di bawah naungan langit. Kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kata Abu Bakar, tapi kenapa bawa nangis? Aku nangis. Karena mereka tadinya muslimin. Mereka tadinya orang yang bertanya dengan sunnah. Bagaimana siapa bisa menyesatkan mereka sangat jadi hina seperti ini. Jadi kita harus memiliki dua sisi. Sisi kebencian kita karena mereka merusak mereka memang gebekan terhadap penasihat pemahaman. Tapi kita juga memiliki rasa kasihan. Kalau saja mereka bisa dinasehati dan kembali, kita lebih senang. Ini barakallahu fikum. Harus kita memiliki dua sisi itu sehingga mudah-mudahan kalau ternyata ada di antara mereka yang hanya terbawa-bawa bisa kembali. Tetapi kalau sudah memang mendarah mendaging pemikiran kawari, memang harus berhenti. Sampai berhenti atau sampai terbukti. Sampai berhenti, terus maka ini naudzubillah. Semoga kaum muslimin di Indonesia ini selamat dari pemikiran ISIS dan sejenisnya, dari pemikiran khawarij, pemikiran-pemikiran yang merupakan pemikiran yang kata Hasan al Basri hanya mementingkan emosi tanpa ilmu, hanya mementingkan semangat tapi tidak dibimbing dengan ilmu, dengan Quran dan Sunnah. Kebanyakan mereka masih muda-muda, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW bahwa mereka Sudanahul asnan wasubahahul ahlak. Mereka orang yang masih muda-muda umurnya dan mereka bodoh-bodoh dangkal pikirannya. Itu dua sifat mereka. Mudah-mudah dan nakal ilmu. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan mengembalikan mereka kepada sunnah, mengembalikan mereka kepada Islam yang benar. Semoga mereka menjadi kepada seluruh kaum di Indonesia ini dan seluruh dunia agar negeri-negeri kaum muslim menjadi negeri-negeri yang aman, tentram, makmur. Semoga Allah memberikan keamanan negeri kita ini dan negeri kaum muslim seluruhnya. Semoga Allah memberikan ketentraman di negeri dan kepada negeri-negeri seluruhnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan ketentraman pada seluruh negeri kaum muslim di dunia ini. Semoga Allah mempersatukan kita di atas Quran dan Sunnah. Semoga kita mempersatukan kita di atas kebenaran. Wa sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh.